Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia untuk berkumpul ya dalam rangka untuk belajar hadis-hadis Nabi SAW. alaihi wasallam. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menyambut menyambung perhamba, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, eh, insyaallah pada pagi hari ini ya kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pernah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya yaitu tentang pembahasan dari uh, Kitabul Jami' ya, dari kitab Bulughul Maram dari bab Ar-Rahab min Masawi'il Akhlaq atau Tarhib min Masawi'il Akhlaq tentang peringatan Tarhib min Masawi'il Akhlaq artinya peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk atau Ar-Rahab min Masawi'il Akhlaq artinya ketakutan dari akhlak-akhlak yang buruk ya. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan 10 hadis dan insya Allah pada pagi hari ini kita lanjutkan dari hadis yang ke-11 dan seterusnya ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, kita tahu bahwasanya eh, Islam sangat memberi perhatian besar terhadap akhlak ya. Karena manusia ya tidak hanya berinteraksi dengan Robnya, dengan penciptanya, tetapi dia juga berinteraksi dengan eh, makhluk sesamanya. Karenanya sebenarnya mengatakan sampai-sampai eh, Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan bagi para lelaki untuk sholat berjamaah untuk bisa berinteraksi dengan sama kaum muslimin, bertemu dengan sama kaum muslimin ya, paling tidak lima kali dalam uh, sehari semalam. Padahal kalau kita perhatikan seorang sholat di rumah mungkin lebih enak ya. Sholat di rumah bisa lebih khusyuk ya. Tidak terganggu ya. Bisa baca seenaknya. Mau panjang silahkan sepanjang-panjangnya. Mau cepat juga bisa secepat-cepatnya ya. Terserah sendiri-sendiri ya. Berbeda tatkala sholat berjamaah. Sholat berjamaah banyak ujian ya. Terkadang terganggu dengan kondisi sekitar. Terkadang orang yang di samping kita mungkin mulutnya agak bau sehingga kita terganggu ya. Terkadang dia mungkin gerak-gerak kakinya sehingga kita pun terganggu ya. Terkadang imamnya bacanya enggak enak sehingga pun kita sangat terganggu dan tidak nyaman dan berbagai macam hal-hal yang padahal bisa jadi di rumah bisa lebih khusyuk akan tapi Allah ingin ada sholat lima waktu agar terjadi interaksi antara sama muslim dengan muslim yang lainnya sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama. Dan tatkala kita berinteraksi antara muslim dengan muslim yang lainnya, tentu kita harus memperhatikan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia ya. Tatkala berinteraksi dengan dengan mereka dan kita menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk yang tidak disyariatkan dalam Islam. Dan dari sini kita tahu bahwasanya akhlak perkara yang penting. Bahkan sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis ya, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak" sungguhnya aku ini diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena kata sebagian ulama bahwasanya akhlak itulah yang akan dinilai oleh orang secara umum. Karena akidah, masalah akidah adalah perkara yang urgen dan asal dan sangat penting, namun dia adalah perkara yang tersembunyi, tidak kelihatan. Karena akidah seorang ada berada dalam hatinya, ya, kecuali kalau dia menampakkan. Anda ikhlas, hanya Allah yang tahu ya. Anda berakidah yang benar, Allah tahu ya. Anda memiliki hati yang bersih, Allah tahu, tapi orang lain tidak tidak tahu. Yang orang lain nilai dari kita tatkala kita berinteraksi adalah masalah akhlak. Itulah pusat penilaian orang lainnya. Oleh karenanya tentunya kita harus memperhatikan akhlak kita karena itu pusat penilaian dari orang yang kita berinteraksi dengannya. Dari sini kita harus berusaha berakhlak yang mulia dan menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan pernah saya sampaikan juga ya bahwasanya uh, eh, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tatkala membuat judul bab bab Ar-Rahab min Masawail Akhlak, bab tentang ketakutan dari akhlak yang buruk ini adalah judul yang sangat tepat karena kita harus takut dari akhlak yang buruk. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwasanya di antara sebab utama masuk surga setelah tauhid adalah akhlak yang mulia, maka sebaliknya di antara sebab utama seorang masuk neraka jahanam setelah kesyirikan adalah akhlak yang buruk. Terlalu banyak dalil-dalil yang mengancam orang-orang yang berakhlak buruk dengan neraka jahanam ya. Maka harus ada rasa takut dari e, terjerumus dalam akhlak yang buruk. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang macam-macam akhlak-akhlak yang buruk. kita lanjutkan pada hadis yang ke-11 ya saya bacakan An Maqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu qala dari sahabat Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallam bersabda ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah untuk memimpin rakyat. Ini hadis hadis yang ke-11 ini berkaitan tentang ya adab seorang pemimpin, adab seorang pemimpin yang diberi kesempatan untuk memiliki anak buah atau untuk mengatur eh, komunitas atau bahkan mengatur rakyat yamutu yauma yamut, kemudian dia meninggal dunia wa huwa qasun li ra'iyatihi. Dalam kondisi dia tidak dalam kondisi dia berbuat ghas, ya. Ghasun itu artinya dia berbuat ya, ya, li ra'iyatihi yang dimaksud dengan rajulun ghash maksudnya eh, dia tidak bermuamalah sebagaimana semestinya. Jadi dalam Islam ada namanya an-nasihah ya ada namanya ghish. Ada namanya nasihat, ada namanya ghish. Ya. Yang dimaksud dengan nasihat, sebagian dalam hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Kulna, liman ya Rasulullah, kami berkata, nasihat buat siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil wali wali immatihim wali a'immatil muslimin wa amatihim kata nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat bagi Allah bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam di antara mereka. Yang dimaksud dengan nasihat di sini ya bukan sebagaimana yang dipahami dalam bahasa Indonesia yaitu seorang beri nasihat kepada orang lain. Nasihat adalah suatu yang bisa kita lakukan yang terbaik itu namanya nasihat ya. Makanya Rasulullah SAW mengambil bayat dari sebagian sahabat untuk an-nushu muslim untuk nasihat bagi setiap muslim. Artinya Bukan berarti setiap setiap ketemu orang dia nasihati, bukan. Tetapi nasihat dalam bahasa Arab artinya berbuat yang terbaik bagi orang tersebut. Makanya agama adalah nasihat. Bagi siapa? Bagi Allah. Tidak mungkin kita menasihati Allah. Ya. Maksud saya nasihat dalam bahasa Arab tidak seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nasihat artinya seorang memberi masukan kepada pihak yang lain. Itu namanya nasihat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nasihat itu artinya melakukan yang terbaik kepada pihak tersebut. Makanya kalau dikatakan nasihat kepada Allah artinya apa? Artinya kita melakukan yang terbaik bagi Allah seperti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nasihat li kitabihi, berbuat yang terbaik bagi Al-Qur'an artinya meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Berhenti pada perintah-perintahnya, apa melaksanakan perintah-perintah yang datang dalam Al-Qur'an dan tidak melanggar larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Nasihat kepada nabinya bukan kita menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kurang ajar namanya ya. <laughs> menasihati Nabi maksudnya melakukan yang terbaik bagi terhadap Nabi SAW alaihi yaitu dengan membenarkan perkataannya, membenarkan dia seorang rasul dan menjauhi larangannya, tidak mendahulukan perkataan orang lain daripada perkataan Nabi, tidak boleh mendahulukan perkataan ustaz, tidak boleh mendahulukan perkataan kiai di hadapan perkataan Nabi itu namanya nasihat kepada Nabi dan nasihat kepada eh, para pemimpin ya, melakukan yang terbaik bagi para pemimpin di antaranya memberikan masukan kepada mereka ya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Lawan dari nasihat adalah gosh, gish. Jadi lawan daripada nasihat dalam bahasa namanya apa? Gish. Ya. Contohnya, kalau saya seorang pemimpin, maka apa yang saya dikatakan pemberi nasihat dalam bahasa Arab ya, nasihat versi Arab ya, bukan bahasa Indonesia, versi Indonesia. Ya. Nasihat kepada rakyat maksudnya apa? Saya melakukan yang terbaik bagi mereka. Itu namanya saya nasih. Saya memberi nasihat kepada rakyat saya. Saya melakukan yang terbaik harta yang sampai kepada saya benar-benar saya sampaikan kepada mereka. Benar-benar saya gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, bukan untuk kemaslahatan pribadi. Nah, kalau ada seorang pemimpin yang dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat, lantas dia melakukan ghish, yaitu dia tidak melakukan nasihat, artinya dia tidak bekerja sebagaimana mestinya, artinya harta tersebut ternyata tidak dia gunakan untuk kemaslahatan umum tapi untuk kemaslahatan pribadi misalnya, atau untuk kemaslahatan keluarganya, ya, atau tidak sebagaimana yang prosedur yang seharusnya ditetapkan dalam e, kenegaraan, maka pemimpin ini namanya pemimpin yang ghosh. Dia telah melakukan ghosh. Dan dia diancam ya, dengan azab, ya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dia masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu SAW, Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah untuk memimpin rakyat yamutu yaumu yaumu tatkala dia meninggal dunia wa huwa ghasyun li ra'iyatihi dia melakukan gish kepada rakyatnya kepada anak buahnya illa haramallahu alaihil jannah kecuali Allah akan haramkan surga baginya ya. dan ada kaidah ya yang disebut oleh para ulama at-tasarruf fi umuri ra'iyah manutun bil maslahati bil maslah jadi uh, tatkala seorang pemimpin melakukan tindakan yang berkaitan dengan rakyat, maka tindakan tersebut harus dibangun di atas maslahat, yaitu maslahat umum maksudnya. Karena dia memimpin rakyat, maslahat tersebut harus kembali kepada kemaslahatan umum. Kapan pemimpin tersebut tatkala melakukan tindakan atau mengambil keputusan kemudian ternyata tidak dibangun di atas kemaslahatan umum tapi karena kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan sebagian golongan atau kemaslahatan keluarganya maka dia telah melakukan ghish dan dia diancam tidak masuk dalam atau diharamkan surga surga baginya. Dan ini berlaku bagi setiap orang yang diberi kesempatan oleh Allah sebagai pemimpin. Apakah dia adalah presiden sebagai pemimpin utama? Ya. Ataukah dia sebagai gubernur ataukah dia sebagai bupati? Ya. Ataukah dia sebagai hakim? Ya, karena hakim dia apa namanya mengatasi artinya pekerjaan mereka ini maksud saya berkaitan dengan urusan rakyat. Seluruh orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaturi rakyat ya apakah dalam sebagai tingkatan tertinggi sebagai presiden, sebagai raja ya, sebagai khalifah misalnya atau yang di bawahnya sebagai gubernur atau amir atau sebagai bupati bahkan sebagai kepala polisi misalnya atau sebagai kepala tentara misalnya atau panglima atau hakim ya, bahkan pegawai karena pegawai biasanya dia juga berkaitan dengan urusan apa? Urusan rakyat ya. Kalau dia ternyata tidak melakukan perkara sesuai dengan prosedur yang diharapkan oleh negara, artinya memperhatikan kemaslahatan rakyat, ya, maka dia diancam termasuk dalam hadis ini. Termasuk, termasuk dalam hadis ini. Oleh karenanya, hadis ini yang kita sampaikan adalah tentang akhlak yang buruk yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Tatkala dia melakukan gish, diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebagaimana sering saya juga sampaikan ya, kalau seorang pemimpin yang adil ya, pahalanya sangat besar luar biasa. Kenapa? Karena kebaikan yang dia lakukan berkaitan dengan banyak orang. Makanya Nabi Alaihi Wasallam tatkala berkata, Sabatun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh tujuh golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak tatkala matahari jaraknya satu mil tatkala bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa idzal ardu muddat tatkala bumi dibentangkan didatarkan la tara fiha iwajan wala amta tidak ada gunung tidak ada bukit tidak ada lembah sehingga semua orang akan kelihatan tidak ada yang bisa bersembunyi semuanya berada di atas dataran tersebut dan semuanya akan terkena terik matahari yang begitu panas ya luar biasa tatkala hari tersebut ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama yang Nabi sebutkan imamun adil. Nabi menyebutkan tujuh orang kata Nabi SAW, imam yang adil, dua orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang hatinya rindu selalu ingin ke masjid, seorang lelaki yang digoda oleh wanita yang cantik dan kaya dan punya kedudukan untuk berzina namun dia berkata saya takut kepada Allah, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Seorang tatkala berzikir sendirian ingat kepada Allah lantas dia menangis. Ini semua tujuh orang hebat. Sehingga mereka berhak, berhak mendapatkan naungan oleh Allah pada hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan. Ya. Tatkala matahari jaraknya satu mil, sementara keringat manusia bercucuran, luar biasa. Orang pertama yang Rasulullah SAW sebutkan imamun adil, imam yang adil. Kenapa? Karena pahala dia luar biasa. Ya, baik dalam sekup kecil maupun sekup yang besar. Apalagi kalau sekup besar, seorang raja, seorang presiden, kalau dia adil, ya. maksudnya adil semaksimal yang bisa dia lakukan. Ya, bisa jadi seorang masuk dalam satu sistem, sistemnya sudah rusak. Ya, Sistemnya sudah amburadul, penuh dengan kezoliman. Tentu dia tidak bisa merubah sekejap mata, tapi Allah tahu dia berusaha. Dia berusaha merubah ya perlahan demi perlahan mulai ada perbaikan-perbaikan yang dia lakukan, maka ini luar biasa dan perbaikan yang dia lakukan dirasakan oleh rakyat. Bayangkan kalau 100 ribu orang yang merasakan hasil kebaikan yang dia lakukan, hasil keputusan yang dia lakukan, berapa banyak pahala yang dia dapatkan. Kalau Nabi SAW mengatakan, wa ahabul a'mali ilallahi sururun dikhiluh ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah dan rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Satu orang muslim kau masukkan, itu amalan dicintai oleh Allah. Bagaimana kalau seorang melakukan suatu keputusan yang menyenangkan 100 ribu orang? Betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Bagaimana kalau satu juta orang? Bagaimana kalau 200 juta orang? Maka orang pertama yang disebutkan oleh Nabi akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat imamun adil, imam yang adil. Ini karena itu perkara yang berat dan bisa dia lakukan dan kemaslahatannya berkaitan dengan banyak orang. Ya. Dan bukan cuma imam saja, ya, bukan hanya presiden, bukan cuma khalifah, bukan cuma raja, sekup yang di bawahnya pun demikian. Demikian juga gubernur yang adil, ya. Demikian juga misalnya bupati yang adil. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan kepala sekolah yang adil, ya, kepala sekolah mungkin anak buahnya berapa dengan murid-murid seluruhnya misalnya berapa? Misalnya seribu, dua ribu orang. Ya, tatkala dia berbuat adil atau dia melakukan kebijakan yang baik yang merasakan dua ribu orang, maka betapa banyak pahala yang dia dapatkan ya. Nah, sebaliknya pula kalau dia kurang ajar. Kalau dia kurang ajar ternyata dia seorang pegawai yang kurang ajar ya, dia seorang pemimpin yang kurang ajar ya. Berbuat ghish ya. Ingin mencari kemaslahatan dirinya sendiri, yang dia pikirkan keluarganya sendiri, ya, dia tidak memikirkan rakyat ya. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan dirinya dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Rakyat kebahagiaannya diambil demi kebahagiaan dirinya sendiri, demi kebahagiaan golongannya, demi kebahagiaan Ya. Karena kalau seorang sudah jadi pemimpin ingat dia milik rakyat. Kemaslahatan yang dia urus bukan berkaitan dengan golongan yang dia mewakili, tidak. Tapi dia mewakili seluruh rakyat. Kenapa? Anda sebagai bupati misalnya. Bukan Anda pikir bagaimana golongan Anda yang Anda perjuangkan saja. Ya Anda perjuangkan golongan Anda tetapi seluruh rakyat di bawah naungan Anda. Maka Anda harus berbuat sebaik-baiknya. Kalau tidak urusannya panjang pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Gosun ghasyun li ra'iyatihi, dia melakukan gish tidak berbuat yang sebaiknya, yang terbaik, ya, maka haram haramallahu alaihi jannah. Allah akan haramkan baginya surga. Dan urusannya panjang kenapa? Dia akan dituntut oleh banyak orang. Dia akan dituntut oleh banyak orang. Kalau dia membuat suatu keputusan yang merugikan banyak orang. Satu kabupaten biasanya berapa rakyatnya? Saya ingin tahu juga ya. Siapa tahu jadi bupati yang. Bupati, kabupaten itu biasanya berapa rakyatnya? Saya sudah lama tidak belajar IPS ya. Berapa biasanya? Ada yang tahu? Ya, saya ingin tahu. Enggak usah kebanyakan. Camat, camat aja, camat. Atau lurah, lurah berapa biasanya kepala keluarga? Lurah biasa kepala keluarga satu kelurahan. Hmm? Kira-kira hmm? saja kenapa? Salah juga enggak apa-apa kok. Eh, berapa? 80 keluarga satu kelurahan. Kalau satu camat berapa kelurahan biasanya? Nggak tahu ya. Terlalu sedikit ya, 80. Berapa kalau gitu? Berapa? Berapa? 4000 satu kelurahan. Hmm, satu kelurahan 4000 ya. Lurah yang baik memberi keputusan yang baik menyenangkan 4000 kepala keluarga. Ini baru kepala keluarga, belum istrinya, belum anak-anaknya. Ya, belum lagi kalau satu orang istrinya dua. Berapa banyak <laughs> Intinya satu lurah kalau membuat keputusan yang baik akan menyenangkan 4000 orang, pahalanya luar biasa. Tapi kalau dia kurang ajar, ya, 4000 orang akan tuntut dia pada hari kiamat. Mengerikan. Jadi saya maksud saya, jadi seorang mimpi ini kondisi yang bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Ya. Ingat, saya ingatkan, bukan saya pemimpin tersebut harus adil tiba-tiba, seluruh keputusannya harus bijak tiba-tiba, seluruhnya tidak ya. Karena terkadang seorang masuk dalam sistem yang memang sudah rusak. Tapi Allah Maha tahu dia berusaha memperbaiki. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tatkala menjadi menteri keuangan di kerajaan Mesir, rajanya kafir, rajanya musyrik. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam berusaha melakukan hal yang biasa dilakukan sebaik-baiknya. Ya. Jadi Allah Maha tahu tentang apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Uh, eh, Al Imam Syafi'i rahimahullah ya menjelaskan tentang kedudukan seorang pemimpin kata beliau, manzilatul imam minar ra'iyah, manzilatul wali minal yatim. Kedudukan seorang imam, seorang pemimpin terhadap rakyat sebagaimana kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Anak yatim kalau meninggal, yang ngurus dia adalah walinya. Anak yatim ini mungkin punya harta, ya, maka yang ngurus siapa? Pamannya misalnya. Yang ngurus, maka tidak boleh dia makan harta anak yatim ini. Dan Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya mereka sedang memasukkan api dalam perut mereka dan mereka akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Nah, sebagaimana kita wali, sebenarnya saya seorang wali, ada anak yatim yang saya urus, maka saya berusaha untuk mengolah hartanya dengan sebaik-baiknya. Saya boleh makan dari harta tersebut dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang diizinkan. Saya kerja, saya olah harta tersebut. Tapi semuanya demi kemaslahatan anak-anak yatim ini. Kapan saya berlebih-lebihan, saya ambil harta tersebut untuk kepentingan saya. Apalagi sampai menjadikan anak yatim ini menangis. Maka binasa saya. Demikianlah kedudukan kata Imam Syafi'i rahimahullah. Demikianlah kedudukan seorang imam terhadap apa? Rakyatnya. Ya. Jadi dia bekerja bukan untuk dirinya, dia bekerja untuk rakyat. Kalau anda nggak mau bekerja untuk rakyat, jangan jadi pemimpin. Urusannya berat pada hari kiamat kelak. Ya. Berhasil nggak berhasil, yang penting Anda berusaha semaksimal mungkin memikirkan kemaslahatan rakyat, maka Allah tahu bahwasanya Anda berusaha. Makanya kenapa ancamannya begitu berat? Kenapa ancamannya begitu berat? Karena sebagian pemimpin ya tadi dia ingin mencari kebahagiaan dirinya dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Maka balasannya sebagaimana kaidah yang ma'ruf, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan tatkala dia mengambil kebahagiaan rakyat demi kebahagiaan dia di dunia, Allah ambil kebahagiaannya di akhirat. Kebahagiaan dia diambil selama-lamanya masukkan neraka jahanam. Allah ambil kebahagiaan dia di akhirat, Allah masukkan dia dalam neraka jahanam. Baik. Ini tentunya uh, nasihat bagi uh, pemimpin ya. Bukan kepada rakyat ya. Semoga ada pemimpin yang dengar ya. <laughs> Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya ingatkan tadi bukan berkaitan dengan pemimpin utama saja ya. Seluruhnya ya. Kata para ulama, raja, khalifah, presiden, menteri karena dia punya anak buah. Semua yang punya anak buah masuk dalam hadis ini. Ya. Menteri, bupati, gubernur ya. Pak camat, Pak lurah ya. Pak RT sama. Ini semuanya berkaitan dengan hadis ini karena dia punya anak buah bahkan sebagian ulama mengatakan muazzaf pekerja di negara, PNS juga sama, kena juga ya. Karena urusan dia berkaitan dengan apa? Dengan rakyat. Kalau dia ber, bekerja dengan sebaik-baiknya, dia akan dapat pahala banyak. Tapi kalau dia bekerja dengan buruk, maka dia terancam dengan hadis ini. Baik, kita masuk pada hadis kedua yang juga berkaitan uh, dengan pemimpin ya. Kata Nabi SAW, atau hadis yang ke-12 dalam bab Rahab min Masawi al peringatan terhadap atau takut terhadap akhlak yang buruk, dan ini masih berkaitan dengan para pemimpin. An Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah ummul mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ibunda kita bersama ya. istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasquq alaihi akhrajahu muslim Nabi berdoa ya Allah barang siapa yang mengurusi salah satu urusan umatku ya, barang siapa yang mengurusi sebagian urusan umatku fasyaqqa alaihim ya ini berkaitan dengan para pegawai ya para pemimpin para pegawai yang urusannya berkaitan dengan urusan rakyat barang siapa Ya Allah barang siapa yang mengurusi sebagian urusan umatku fasyaqqa alaihim kemudian dia membuat sulit umatku fashkuk alaihi maka sulitkanlah dia ya Allah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Uh, hadis ini sebagaimana sering kita sampaikan dalam kaidah usul fikih jika datang isim nakirah, isim nakirah artinya uh, tanwin, ada tanwinnya bukan ma'rifah, ada alif lamnya tapi tanwin jika datang isim nakirah, kata benda nakirah yang ada tanwinnya datang dalam konteks kalimat uh, syarat ya maka memberikan faedah keumuman memberikan faedah keumuman ya seperti dalam hadis ini ya ya Rasulullah SAW menyebutkan ya Allah barang siapa yang mengurusi urusan umatku suatu pun apapun yang diurusi Baik urusan besar maupun urusan apa? Urusan kecil. Fasyakku alaihim, kemudian melakukan kesulitan bagi mereka, fashkuk alaihi. Maka sulitkanlah dia pula. Balaslah dia juga dengan memberi kesulitan baginya. Kesulitan di dunia, terlebih-lebih lagi di di akhirat. Ya. Karena urusan ini urusan yang umum apa saja. Ya. Maksud saya urusan di pemerintahan, urusan izin sekolah, ya. urusan perpajakan. Semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat. Urusan buat akte kelahiran, urusan buat surat nikah, urusan di bandara, semua urusan yang berkaitan dengan rakyat, ya. Kalau ternyata pegawai tersebut menyulitkan sebagaimana sebagian orang berkata, hari ini kalau ada yang sulit ngapain digampangkan ya? Dan sebagian orang-orang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk meraih sedikit harta, secerca harta yang sangat sedikit. Terutama kalau di bandara, ya saya pun mengalami seperti itu. Ya. Saya tahu saya ditolimi tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak alasan sehingga orang dibuat gupu, dibuat ketakutan sehingga harus mengeluarkan uang untuk apa? Melancarkan urusan. Kalau tidak, dipersulit dan dibuat takut dan dibuat gelisah. Ya, seandainya kalau saya gelisah sendiri, istri saya, anak saya juga gelisah. Terpaksa saya keluarkan uang. Uang tidak seberapa, uang saya tidak ada nilainya segitu. Apa salahnya? Cuma kan membuat gelisah orang, membuat sengsara orang, membuat orang. Ini dia, dia kira selesai urusan, tidak selesai urusan seperti ini. Suatu hari Allah akan balas dia di dunia sebelum di akhirat. Suatu hari Allah akan balas dia sebelum apa di akhirat. Oleh karena hati-hati para pegawai negeri ya. Para pegawai negeri, PNS ya. dan bekerja sebagai PNS. Kalau Anda bekerja dengan baik tadi sudah kita sebutkan, pahalanya banyak. Karena Anda meringankan banyak orang, Anda menyenangkan banyak orang, Anda melakukan kerjaan sebagaimana prosedur. Karena kebaikan Anda berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Tapi kalau Anda ternyata bekerja tidak beres, menggelisahkan orang, buat orang lain tidak bisa tidur dan macam-macamnya ya. Maka ingat, Allah akan memberikan kesengsaraan bagi Anda. Di dunia sebelum di akhirat. Ya, di dunia sebelum di di akhirat. Oleh para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kalau kita membicara masalah ini terlalu banyak ya. <laughs> Contohnya terlalu apa? Terlalu banyak ya. <laughs> Contohnya terlalu banyak ya. ya. Dalam berbagai macam lini dan berbagai berbagai macam urusan ya. Tapi kalau antum punya uang banyak, lancar semuanya. Namun <laughs> ingat ya, saya hanya ingatkan kepada terutama para pegawai ya, ingat kerjaan Anda itu mulia, terutama PNS atau bukan PNS saja yang berkaitan baik pihak swasta yang berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Jika Anda bekerja dengan baik, sesuai dengan prosedur, hasilnya bagus, menyenangkan banyak orang, pahala yang Anda dapatkan banyak jika Anda niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi saya bilang, contohnya seorang buat proyek, proyek jalan. Ya. Kalau dia jujur, dana yang diberikan oleh pemerintah dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian dia membuat jalan dengan bagus, ya, jalan tidak mudah lobang sampai bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun masih bagus saja. Yang senang kan banyak orang. Berapa banyak orang lewat jalan tersebut tiap hari? Pahalanya banyak dia itu perkara dunia, perkara dunia, urusan dunia, tetap dia dapat gaji. Tapi dia niatkan karena Allah, saya kerja ini ada amanah dari pemerintah, saya melakukan kerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya, dananya benar-benar saya gunakan untuk dana jalan tersebut, saya akan buat jalan yang bagus. Lihat, dia buat jalan satu kilometer aja, berapa ribu mobil yang lewat mungkin tiap hari. Berapa banyak orang senang santai di atas jalan tersebut. Dia dapat pahala. Amal jariah, jalan terus. Tapi coba kalau jalannya bolong-bolong. Baru bikin dua tahun sudah bolong-bolong, sudah bergelembung-gelembung ya. Padahal kok ram, apa jalannya bisa jadi keriting ya. Banyak orang naik ribuan orang tiap hari. Berapa banyak orang yang dia siksa tiap hari. Jadi dosa jariah sama dia. Benar, makanya ini perkara bukan sepele. Uang yang dia dapatkan, hasil korupsi yang dia dapatkan, dia dapat habis akan habis. Taruh dia korupsi satu miliar, taruh dia korupsi satu triliun, dia mau ngapain? Uang banyak juga ngapain? Tetap rumahnya yang dia tinggali cuma satu, tempat tidur yang dia tinggali cuma tidur, cuma satu tempat tidur. Dia punya mobil sepuluh yang dia pakai cuma satu. Waktunya makan paling enak-enak, waktunya kenyang berhenti. Waktunya ke toilet, ke toilet, sama-sama. Terus mau duit banyak-banyak ya, tamak yang dia dapati, tidak bisa dia nikmati seluruh kenikmatan tersebut sementara kesengsaraan akan mendapati dia di dunia sebelum di akhirat. Hisapnya panjang di akhirat. Makanya para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terutama orang-orang yang bekerja dalam proyek pemerintahan bertakwa kepada Allah. Ingat itu harta bukan harta Anda, harta itu harta milik kaum muslimin, harta milik negara. Bertakwa kepada Allah dalam menggunakan harta tersebut sebagaimana yang seharusnya. Jika tidak urusannya panjang, di akhirat kelak urusannya panjang. Yang Anda zolimi banyak orang. Yang Anda zolimi banyak banyak orang. Kalau Anda urusan sama satu orang masih ringan. Anda berbuat tolim sama satu orang, urusannya nanti di akhirat Anda lawan dia jadi sidang di hadapan Allah ya. Tinggal Anda berlawanan dengan dia. Ya. Tapi kalau urusan Anda seribu orang, dua ribu orang, urusannya panjang. Dua ribu orang nuntut semua, ya. nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak, <laughs> anak-anak. Kenapa? Waktu naik di atas aspal itu kejedut anak saya. Kenapa? <laughs> Jalannya bolong. Urusannya panjang. Saya sejak kecil sudah didolimi sama pembuat jalan ini. <laughs> Urusannya panjang, tidak gampang ikhwan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi ini doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengurusi kaum ur, ur, urusan umat, urusan rakyat namun dia tidak bekerja dengan sebaik-baiknya Kata Nabi SAW, fashakku alaihim, fashkuk alaihi. Dia uh, dia memberi apa, membuat susah bagi umatku, maka susahkanlah dia. Susahkanlah dia. Dan doa Nabi pasti dikabulkan. Doa Nabi pasti dikabulkan. Dia akan mendapatkan kesulitan di dunia maupun kesulitan di akhirat. Maupun kesulitan di, di akhirat. Uh, hadis berikutnya, hadis yang ke-13 ya. Tentang an-nahyu an darbil wajah. Larangan dari memukul wajah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda "Idza qatala ahadukum falyajdani bil wajha" Muttafaqun alaihi. Jika salah seorang dari kalian bertengkar, ya, maka jauhilah dari memukul wajah. Jauhilah dari memukul wajah. Jadi Islam adalah agama yang eh, indah ya. Bahkan kalau tatkala seorang sedang bertengkar, Islam tetap mengajarkan adab. Ya. Bahkan dalam peperangan pun demikian. Dalam peperangan, ya, Islam mengajarkan adab, tidak, tidak boleh membunuh seorang lelaki yang sudah tua, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh para wanita, ya, diajar dalam Islam. Tidak boleh melakukan mustla, yaitu dengan mencincang-cincang mayat. Ini dilarang dalam Islam, karena tujuannya bukan untuk seperti itu, ya. Tujuannya yaitu agar orang-orang mengenal Islam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah meninggal selesai, jangan dicincang-cincang. Kemudian orang-orang tua jangan dibasmi. Kemudian tidak boleh merusak tempat ibadah. Ini aturan dalam perang dalam Islam. Ya, aturan perang dalam dalam Islam. Apalagi hanya sekedar berkelahi. Kalau berkelahi kata Nabi Shallallahu Alaihi dia tadi bil wajah. Jangan pukul wajah ya. Jangan pukul wajah ya. Ini karena merusak eh, orang tersebut ya. Menjadikan wajahnya rusak. pada itu tempat ketampanan pada diri e, seseorang. Yaitu pada wajahnya. Demikian juga seorang suami. Terlebih lagi seorang suami. Ya, suami kalau lagi marah, lagi mukul tidak boleh mukul wajah apa? istrinya, tidak boleh nampar apa? Istrinya. Kalau dia nampar istrinya, kemudian istrinya giginya patah, yang nyesal dia juga ya. Istrinya jadi ompong ya. Padahal dia tidak punya istri yang lain, cuma itu satu-satunya ya. <laughs> Oleh karenanya buat apa dia? Tidak boleh mukul istrinya, kemudian tampar istrinya. Ya, kalau memukul bagian tubuh yang lain, jangan mukul apa? Wajah. Ini menunjukkan indahnya Islam. Bahkan dalam masalah perkelahian juga ada aturannya. Ada aturannya. Bahkan kata para ulama, ya wahada nahyun amun ya umul hududa wa ta'zirat wal insan wal haiwan. Bahwasanya larangan ini memukul wajah adalah larangan yang umum, mencakup dalam perkara hudud, dalam penegakan hukum hudud ya. Tatkala misalnya seorang dirajam, maka tidak boleh dirajam bagian apa? Wajah. Tatkala mencambuk misalnya ada seorang wanita berzina, lelaki berzina dan dia belum menikah, belum pernah menikah dengan nikah yang sah maka hukumannya bukan rajam tapi dicambuk maka tidak boleh juga dicambuk di mana? Di wajah ya. Tapi dicambuk di bagian tubuh yang lain. Demikian juga terhadap manusia, demikian juga hewan. Ya, tidak boleh seorang kemudian e, menyakiti hewan misalnya dengan melukai wajahnya. Tidak boleh ya. Kalau dia ingin e, misalnya mencemeti hewannya, maka jangan dicemeti di bagian apa? Wajahnya, mencambuk di bagian tubuhnya yang lain karena ini dilarang oleh syariat. Kenapa tadi? Karena li'annal wajha majma'ul mahasin. Karena wajah adalah tempat terkumpulnya keindahan. Wa huwa latif dan dia juga adalah tempat yang lembut, bagian yang lembut yang mudah untuk apa? rusak ya. Maka akan kelihatan juga di situ bekas pukulan ya. Kalau seorang wanita misalnya dipukul oleh suaminya, ada bekas di wajahnya mungkin tidak hilang lama, lama baru hilang dan bagaimana tatkala dia keluar rumah banyak orang yang lihat, Ndok, ndok, kamu kenapa wajahmu? Jadi banyak orang yang nanya kan dia malu. Tapi kalau misalnya bengkaknya di tangan, enggak ada yang tanya ya. Kenapa? Karena tertutup. Jadi kalau di wajah semua orang lihat. Orang tuanya lihat, mertuanya lihat, tetangganya lihat. Jadi perkara yang memalukan. Dan syariat tidak ingin seperti ini. Demikian juga kalau pukul di mata bahaya bisa membuat seorang apa di wajah bisa membuat matanya buta, matanya terluka ya dan cacat seperti ini cacat yang parah kalau jika timbul cacat di wajah karena pusat perhatian wajah wajahlah pusat perhatian. Makanya syariat melarang untuk e, memukul di bagian wajah. Dan ini berlaku umum dalam menegakkan hukum hudud ya. Demikian juga berkaitan dengan manusia dan juga bahkan hewan. Baik, kita lanjutkan e, pembahasan berikutnya hadis ke-14 ma ja'a fil hadar minal ghadab ya tentang peringatan dari uh, sikap suka marah-marah ya uh, wa anhu yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala ada seorang berkata ya Rasulullah ausini seorang datang bertemu dengan Nabi berkata wahai Rasulullah berilah wasiat kepadaku qala la taghdab kata Nabi SAW, jangan kau marah. Faraddada miraran. Maka orang ini mengulangi lagi. Ya Rasulullah aus ini, wahai Rasulullah berilah wasiat kepadaku. Sebagian, ah, sebagian ahli hadis mengatakan seakan-akan orang ini kurang puas dengan wasiat tersebut. Dia ingin mencari wasiat yang lebih keren, yang lebih hebat ya. Ternyata Nabi cuma bilang apa? Jangan, jangan marah. Maka dia ulangi lagi. Dia ingin cari wasiat yang lebih mungkin lebih hebat daripada wasiat ini. Ya Rasulullah, aus ini. Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Jawaban Nabi tidak berubah, tidak berubah. La takdob. Jangan kau marah. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pernah saya jelaskan pada uh, pertemuan yang sebelumnya ya. ya. Jadi datang dalam beberapa riwayat ya hadis ini ada sebagian sahabat mengatakan Ya Rasulullah dullani ala amalin ya ida amil tuhu dakhaltul jannah wala tukfir alayya atau kama qala dia mengatakan ya Rasulullah tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku lakukan maka aku akan masuk surga tapi jangan banyak-banyak amalannya ya dia bilang apa tunjukkan kepadaku suatu amalan yang aku kerjakan masuk surga wala tukfir alayya tapi jangan banyak-banyak dia ingin amalan praktis masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la takdab jangan marah jangan apa marah Dalam hadis yang lain ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yubaiduni an ghadabillah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada satu amalan yang bisa menjauhkan aku dari kemurkaan Allah. Maka Nabi berkata, "La taqdhab, jangan marah." Maka kau akan dijauhkan dari kemurkaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti masalah tidak marah ini bukan masalah sepele. Ini masalah penting. Tadi ada seorang sahabat minta wasiat berulang-ulang jawaban Nabi jangan marah. Seorang sahabat minta ditunjukkan amalan yang sepele, bukan sepele, tapi amalan yang sedikit bikin masuk surga. Kata Nabi, jangan marah. Seorang sahabat minta ditunjukkan satu amalan yang bisa menjauhkan dari neraka jahanam. Kata Nabi, jangan marah. Berarti amalan jangan marah ini amalan yang penting. Amalan yang penting. Oleh karenanya, eh, salah seorang eh, perawi menyatakan, ya, kemudian saya pun merenungkan tentang perkataan Nabi, kenapa dia mengatakan jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Faidal Qodob, ya jema'ah syarra lahu Kata dia ternyata saya amati, ternyata kemarahan itu adalah pusat dari segala keburukan. Ternyata kemarahan itu telah mengumpulkan seluruh keburukan. Banyak permasalahan yang timbul akibat apa? Kemarahan, akibat tidak tidak sabar ya. Perceraian banyak terjadi karena tidak sabar ya. Pembunuhan banyak terjadi karena emosional. Ya. Ini banyak terjadi. Ya. Bahkan pertikaian di antara misalnya eh, sebagian orang juga karena kemarahan. Ya. Artinya kemarahan ini menimbulkan banyak permasalahan. Banyak permasalahan. Jadi para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang dimaksud dengan la top? Jangan kau marah. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali ya, menjelaskan yang dimaksud dengan la taqdab, jangan kau marah, bukan berarti sifat marah kita buang dari hati kita. Karena tidak mungkin manusia diciptakan pasti punya potensi untuk marah. Pasti punya potensi untuk marah. Oleh karenanya nggak mungkin kita menghilangkan sifat apa? Marah dari hati kita. Sifat marah ini bisa timbul sewaktu-waktu. Oleh karenanya apa maksudnya la taqdab? Bukan maksudnya hilangkan sifat marahmu tidak. Karena ini nggak mungkin. Ya, sebagaimana hilangkan rasa laparmu, nggak mungkin manusia pasti apa? Lapar ya. Hilangkan syahwatmu, nggak mungkin manusia lelaki pasti punya syahwat terhadap apa? Wanita. Tapi maksudnya kata Ibn Rajab Al-Hambali ditafsirkan dengan dua tafsiran ya. Yang pertama, lakukanlah akhlak-akhlak yang mulia yang bisa menjauhkan engkau dari sifat marah. Jadi pencegahan preventif. Anda supaya tidak marah, lakukanlah hiasilah diri Anda dengan akhlak-akhlak mulia supaya Anda tidak cepat marah. Di antaranya ya seperti sifat mudah memaafkan, sifat mudah melupakan kesalahan orang lain ya. Kalau orang lain berbuat salah sama Anda jangan Anda catat ya. Sudah Anda lupakan aja. Jangan jangan dicatat ya. Kata orang kalau punya masalah dengan istri, kebaikan istri catatlah di batu, keburukan istri catatlah di air. Jadi kena aliran hilang ya. Jangan sebaliknya, setiap kesalahan istri catat di batu, ya nggak hilang-hilang. Ya, ingat terus, ini istri kurang ajar. Dulu lima tahun yang lalu dia giniin saya. Sekarang setelah lima tahun empat bulan dia gini, tanggalnya dia ingat. Ya. Tanggal sekian, tanggal sekian. Ya, Demikian juga para wanita. Kalau suami punya salah, ya catatnya di air. Jangan catat di mana? Di batu. Tapi kebaikan suami catat di batu supaya nggak hilang-hilang. Ya. ya, supaya nggak nggak hilang-hilang. Namun saya sering sampaikan wanita itu paling kuat dia diberi hafalan yang kuat oleh Allah ya. Dia punya hafalan yang kuat ya, terutama dalam mengingat kesalahan suami. <laughs> suami kadang-kadang lupa ya. Karena suami kadang ini bukan perkataan saya, perkataan sebagian ulama ya. Wanita itu diberi kekuatan untuk mencatat kesalahan apa? suami. Makanya kalau lagi misalnya ada misalnya mungkin ada perselisihan antara seorang suami dengan seorang istri, maka istrinya ingat, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Suaminya coba-coba ingat, lupa dia. Yang dia ingat utangnya, saya punya utang, ingat kesalahan istri lupa terus. Yang dia ingat apa? Utang dia, ya. bisnis dia. Ya. Kalau istri, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Wah, hafalanmu kuat sekali. <laughs> maka di antara hal yang membuat seorang muda untuk tidak marah atau preventif supaya tidak cepat marah, lupakan. Mudah memaafkan di antaranya eh, wajah suka senyum. Orang kalau suka senyum bagaimana mau marah-marah? Latih diri untuk apa? Suka senyum, tebar pesona ya. Tapi jangan salah tebar ya. Sama istri, sama orang tua, sama adik-adik, sama keluarga, sama kerabat istri, ya, sama kerabat kita, sama tetangga. Latih sama teman-teman di kantor ya. Jangan senyum sama bos saja ya. Sama teman-teman juga terlatih. Kalau orang sering terlatih senyum, itu akan ada berdampak di hati. Akan ada berdampak di di hati. Ya. Demikian juga ramah kalau ketemu orang salami. Ya ikhwan, salam itu ada pengaruhnya. Beda orang salam itu beda. Kalau salam, antum salami dia, antum pegang tangannya. Ada kayak strom dalam hati membuat kita sayang kepada dia. Husnudhan kepada dia. ya. Makanya kalau bisa kita salami dengan baik, kita ramah ketemu dengan dia seperti itu. Ini ini eh, tebar pesona. Intinya orang murah senyum, Ya, ini tidak mudah marah, tidak mudah marah. Demikian juga kata para ulama, jauhi rasa pelit ya. Jauh latih diri untuk dermawan, latih diri untuk apa? Dermawan. Karena orang pelit suka marah-marah. Orang pelit suka apa? Marah-marah. Kalau Anda ketemu suami Anda suka marah-marah, mungkin dia pelit ya. Mungkin dia pelit. Kenapa? Anaknya ngerusakin sedikit apa saja, hmm, ini harganya berapa, marah-marah. Istrinya ini salah sedikit, marah-marah, ngomel-ngomel ya. Ya, jadi perhitungan, kalau orang perhitungan ada hartanya yang sedikit hilang, dia cepat apa? Emosi. Tapi kalau dia dermawan, rusak ya sudah, nanti Allah ganti yang lain. Kan tenang kan? Ya. Enak aja ngomongnya. <laughs> Prakteknya susah. <laughs> Ini kan saya nyampaikan teori. Saya bukan saya kan nyampaikan teori. Ustadz tugasnya apa? Nyampaikan apa? <laughs> Pengajian ya. Antum dengar aja ya. Jadi seperti itu ya. Kalau orang dermawan dia tidak cepat apa? Emosi. Ini penafsiran pertama dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Maksud dari la taqdab, jangan kau marah, bukan buang perasaan sikap marahmu itu mustahil akan hilang karena itu potensi dasar yang ada pada diri manusia. Jadi maksudnya hiasilah dirimu dengan akhlak-akhlak mulia yang dengan akhlak mulia tersebut kau bisa tercegah dari perbuatan marah. Ini yang ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali maksudnya jika timbul kemarahan dalam dirimu dan sudah menyala maka lakukanlah sebab-sebab yang bisa memadamkan kemarahan tersebut dan tidak melampiaskan kemarahan tersebut. Itu maksudnya. Jangan kau lakukan konsekuensi kelaziman dari kemarahan tersebut. Seperti memaki, bentak-bentak, kemudian mukul dan yang lainnya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Sebelumnya Rasulullah SAW menyebutkan di antara hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang tatkala sedang marah di antaranya pertama bertawud kepada Allah, ya. kepada Allah dari godaan syaitan. Ya. Ketika ada seorang sedang marah-marah, Rasulullah SAW mengatakan, "Inilah a'lamu kalimatan lau qalaha ladzabah anhu Sungguh saya tahu suatu kalimat, suatu doa yang kalau diucapkan oleh orang ini akan hilang darinya kemarahan yang dia dapatkan. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadab apa? Kemarahan itu dari syaitan. Wasyaitan Holy Kominar dan syaitan diciptakan dari api. Ya, jadi kemarahan itu dari syaitan. Ingat tak tatkala Anda hadir, tatkala Anda sedang marah, yakinlah syaitan sedang hadir di hadapan Anda untuk merayu Anda melakukan pelampiasan dari kemarahan tersebut. Yakin setan sedang hadir. Kayak ini saat-saat di mana seorang sedang lengah. Jadi manusia itu dalam kondisi sangat lengah, dalam kondisi sedang marah. Otaknya nggak jalan. Dalam kondisi sedang syahwat syahwatnya memuncak, otaknya nggak jalan. Kondisi-kondisi oh, seperti itu, setan sedang hadir. Kenapa? Itu poin di mana manusia sedang lemah. Sedang lemah imannya, sedang marah, sedang syahwat, ini diantaranya ya. Gelap mata ya, maka setan pasti hadir. Jadi eh, ada kondisi di mana manusia dalam titik lemah, puncak-puncak kelemahan diantaranya antaranya tatkala sedang marah, tatkala sedang di puncak syahwat, maka ini sedang lemah dan yakinlah setan hadir dalam kondisi-kondisi tersebut. Setan hadir dalam kondisi tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, la yakhlu rajulu bimra'atin illa kana syaitan salisahuma. Tidaklah seorang laki berdua-dua dengan wanita kecuali setan hadir. Kenapa? Sedang syahwat. Ya, namanya laki-laki ketemu perempuan pasti ada stromnya. Gak mungkin gak ada stromnya. Ya. Pasti ada perasaan, ya, berdua-duaan. Ya. Apakah berdua-duaan secara zat atau berdua-duaan dalam chattingan? Ya. Iya, Chatting dengan chattingan dengan istri orang lain. Ini dengan berduaan ketawa-ketawaan setan pasti hadir. Ya, karena Anda laki-laki dia perempuan pasti ada stromnya. Kalau nggak ada stromnya berarti Anda laki-laki nggak beres ya. Pasti ada stromnya. Siapapun dia, ya. Mau ngaji, mau ustad, tapi kalau dia sudah chatting-chattingan berdua dengan seorang wanita, apakah itu gadis, apakah janda, ya, apakah istri orang lain, mulai ketawa-ketawaan pasti ada stromnya. Mustahil nggak ada stromnya. Kecuali Anda lelaki yang tidak normal ya. Nah, tadi Nabi SAW mengatakan, La yakhru rajulu bimra'atin illa kana syaitan salisahuma Tidaklah seorang laki berundang dengan wanita kecuali syaitan yang ketiga. Kenapa syaitan hadir dalam kondisi-kondisi lemah seperti itu? Demikian juga tatkala kita sedang marah, syaitan hadir. Maka Nabi menyuruh kita berdoa, Allahu apa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan. Ini yang maksud Nabi, la taghdab Jangan kau marah berdasarkan tafsiran yang kedua artinya Jangan kau lampiaskan kemarahanmu, tapi lawanlah kemarahan tersebut. Dengan caranya berdoa kepada Allah agar lindungi daripada godaan syaitan. Yang kedua, pernah kita sebutkan juga, kalau seorang sedang marah, maka dia berwudu. Kenapa? Al-ghadab minas syaitan, wa inas syaitan khuliqa minnar. Bahwasanya kemarahan dari syaitan dan syaitan diciptakan dari api. Maka jika seorang sedang marah, matikan api tersebut dengan air wudu. Maka dia berwudu dengan wudu yang syar'i bismillah kemudian dia berwudu dengan wudu seakan-akan dia hendak salat. Itu akan melindungi dia dan mengurangi kemarahannya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita sedang marah, kata Rasulullah SAW, kalau dia sedang berdiri, faliyakut maka dia duduk. Ya. Kalau dia tidak ternyata setelah duduk tidak juga berhasil mengurangi kemarahannya, maka dia faliyakut hendaknya dia berbaring. Dia berbaring ya. Hendaknya dia berbaring. Karena kalau seorang sedang berdiri, dia mudah melakukan apa saja. Tangannya mudah, kakinya mudah menendang, tangannya mudah untuk memukul. Ya. Kalau dia sedang marah kemudian dia duduk, lebih tenteram. Kalau sudah hilang, Alhamdulillah. Tapi kalau nggak hilang-hilang juga, hendaknya dia berbaring. Di atas tanah, berbaring. Ingat, dia ini manusia. Dia punya kelemahan, berbaring. Agar dia tidak bisa melakukan macam-macam. Ya. Berbaring. Ya. Kalau bisa tidur, maka tidur lebih bagus. Ya. tidur lebih bagus. Bagaimana saya sering sampaikan kisah siapa? uh, Ali bin Abi Thalib ya pernah terjadi cekcok antara dengan istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi SAW datang di siang hari ingin menengok putrinya Fatimah dengan menantunya siapa? Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib mantu Nabi sekaligus pupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekaligus pupu Nabi saw. Sementara Ali adalah uh, bukan omnya Fatimah langsung, tapi apa? sepupu bapaknya ya. Di kedudukannya seperti om tapi bukan om langsung. Kalau om langsung kan tidak boleh mahram. Kalau om langsung apa? Mahram, tapi sepupu bapaknya. Jadi ada kerabat sekaligus suaminya. Maka Nabi SAW waktu datang ke rumah di siang hari melihat kondisi. Kok Ali bin Abi Thalib tidak ada di rumah? Rasulullah SAW sudah ada firasat, ada masalah di keluarga. Karena waktu-waktu seperti ini adalah waktu suami pulang ke rumah, waktunya istirahat. Maka Rasulullah SAW langsung menghadapi permasalahan tersebut dengan berkata, Aina ibnu ammik. Rasulullah SAW tidak mengatakan, wahai Fatimah mana suamimu? Tapi langsung Rasulullah SAW ingatkan, wahai Fatimah mana sepupu bapakmu? Atau mana ommu? Jadi Rasulullah SAW ingatkan, Ali bin Abi Thalib itu punya hak dua. Hak sebagai suami dan juga hak sebagai apa? Kerabat. Maka Fatimah mengatakan, Kana baini wa bainahu syai' fakharaja muqtaban walam yaqil indi. Aukamakalat. Kata Fatimah, tadi ada suatu masalah antara saya dengan dia, maka dia pun keluar dari rumah dalam kondisi marah dan dia tidur, tidak tidur siang di rumahku. Ali sedang marah, kata Fatimah, dia keluar dalam kondisi marah. Lihat, Ali sedang marah, dia pun pergi ke mana? Ke tempat yang sangat mulia, ke masjid. Ya. Coba kalau dia pergi ke kafe, bahaya. Kalau dia pergi ke pasar, bahaya. Ya. Ya. Kalau orang sedang marah pergi ke kafe, pergi rusak, udah hancur. Ya. Kalau sedang marah, dia lampaskan emosinya, dia hubungi cewek lamanya. Istri saya lagi curhat. Dan ini banyak terjadi. Ya. Seorang wanita lagi masalah sama suaminya, dia curhat sama pacar lamanya. Kenapa? Dia bingung. Dia ingin mencari kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang pernah lewat. Waktu dia sedang pacaran, dia ingin kembalikan lagi. Situ setan bermain. Ali bin Abi Thalib sedang marah, dia pergi mana? Ke Masjid Nabawi, kemudian apa? Tidur, berbaring, akhirnya tidur. Nah, kalau dia bangun, sudah lupa. Sudah selesai urusan. Ya. Maka Nabi SAW pun mencari Ali bin Abi Thalib. Ternyata di masjid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Kum ya Aba Turab. Rasulullah SAW, Ali sedang tidur, ridaknya jatuh. Dan kita tahu masjid dulu terbuat dari tanah. Sehingga banyak pasir yang ada di pundaknya. Maka Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia membersihkan pasir tersebut dari pundak, pundak Ali bin Abi Thalib sambil beliau berkata, Kum ya abatu Turab. Wahai orang yang ada pasirnya, bangunlah. Ternyata Rasulullah mertuanya sendiri yang membangunkannya. Makanya Ali bin Abi Thalib senang dengan kondisi tersebut. Dia paling suka kalau dipanggil dengan Abu Turab. Apa? Orang yang ada pasir, pasirnya. Ya. Antum suka juga Abu Turab? Ya. Abu Gosok? Ya. <laughs> Ali bin Abi Thalib kenapa? Karena ada kronologisnya yang membuat dia senang dengan nama tersebut. Kenapa? Mertuanya menghadapi masalah dia dengan bijak. Tidak datang, kamu ngapain putri saya? Sudah punya rumah kok ngapain tinggal di sini? Ya, misalnya gitu masalah kalau begitu. Tapi Rasulullah SAW hanya suruh bangun aja. Kum ya abba torab ya. Jadi maksud saya, seorang kalau marah-marah, tidak bisa hilang, udah dia baring, tidur. Sudah tidur aja, gimana caranya tidur. Supaya kalau ditidur selesai urusannya. Ya, tapi kalau dia layani bahaya. Di antaranya Rasulullah SAW menyuruh kita kalau sedang sedang marah jangan marah, jangan bicara. Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Idza ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang dari kalian sedang marah, maka jangan ngomong. Jangan apa? Ngomong. Kenapa? Anda sedang lemah imannya. Setan sedang hadir. Otak Anda sedang tidak beres. Ya, sampai para ulama menyebutkan bahwasanya orang hakim atau qadhi kalau sedang marah tidak boleh memberi keputusan. Tidak boleh ngatuk palu. Teng, kamu di penjara sekian tahun nggak boleh. Kenapa? Dia sedang emosi. Karena bisa jadi hukumannya bertambah berat. Ya. Misalnya dia bilang, kamu saya hukum dua tahun. Tahu-tahu terdakwa malah, Pak Hakim kurang ajar, Pak Hakim koruptor. Pak Hakim paling dibayar sama musuh saya. Akhirnya dia emosi. Kalau gitu 20 tahun. <laughs> Ini tidak boleh seperti itu. Kapan dia boleh beri hukuman? Kalau dia sudah tenang. Berarti dia menghukum berdasarkan ilmu yang dia miliki bukan karena emosi. Bukan karena emosi. Nah demikian pula seorang sedang marah jangan ngomong. Betapa banyak perceraian timbul gara-gara kemarahan. Tatkala sedang emosi otaknya nggak jalan. Lelaki kalau sedang otaknya jalan, lelaki itu otaknya sangat jalan waktu kapan? Waktu istrinya mau beli sesuatu, dia otaknya jalan. Ini harganya sekian. Aduh ini kalau dikurangi biaya SPP cukup atau tidak otaknya jalan bener ya. Kapan otaknya tidak jalan kalau lagi emosi? Istri lagi buat dia jengkel, otaknya sering tidak jalan. Sehingga dia mudah mengatakan, kamu saya cerai. Jatuh talak satu. Seandainya otaknya jalan dia akan pikir, kalau saya cerai bagaimana, anak-anak bagaimana. Tapi sering tatkala seorang sedang marah otaknya tidak jalan sehingga kemudian dia menjatuhkan talak, kemudian dia menyesal setelah itu. Dan terlalu banyak orang menyesal setelah menceraikan. Selama saya menghadapi permasalahan cerai ya, saya ingat saya mungkin cuma satu kasus ya, yang seorang datang mengatakan ya, alhamdulillah sudah cerai. Ya, mungkin karena masalahnya terlalu berat sehingga dia menuju itu adalah uh, hal al-akhir atau solusi terakhir cerai. Tapi kebanyakan orang datang kepada saya tanya masalah cerai semuanya menyesal. Semuanya apa? Menyesal. Berarti mereka menjatuhkan cerai tanpa pertimbangan. Kenapa? Sedang emosi. Ya. Kamu saya cerai. Kamu saya cerai. Menyesal setelah itu. Menyesal setelah itu. Dan seluruh yang kasus mungkin puluhan kasus yang datang kepada saya semuanya menyesal. Cuma mungkin cuma satu yang tidak menyesal. Yang lainnya menyesal. Kenapa? Dia sedang emosi kemudian dia menjatuhkan cerai. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, Iza ghadiba ahadukum yaskut. Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka jangan ngomong, diem. Kalau kita sedang emosi sama istri kita, diem ya. Istri kita ceramain kita terus, diem ya. Karena kalau antum ceramah nanti urusannya lain ya. Istri mungkin bilang, ceraikan saya. Kamu sudah lama tidak, pulangkan saya ke rumah orang tua. Ya. Macam-macam dia ceramah, sudah tenang aja. Karena kalau antum sekali-sekali ceramah bahaya. <laughs> Ceramahnya kamu saya cerai, selesai urusan. Meskipun itu kalau antum bilang kamu saya cerai, istri langsung kau Antum tahu dia langsung kau Tapi antum jangan ikut apa? Emosi. Udah istri ngomel-ngomel-ngomel, antum ambilin permen, makan dulu permen. <laughs> Biar dia nggak ngomel. Kasih permen apa? Makan, makan, tenang, tenang. <laughs> Beneran, praktekan ya. Saya belum pernah praktek, tapi antum praktekkan. <laughs> Ambil perlu kasih makan supaya diem. Eh, diem dulu, diem dulu, diem. Ya, makanya seorang pasangan suami istri kalau istri sedang marah, suami mengalah. Kalau suami sedang marah, istri mengalah. Kalau suami marah, istri mengalah, ya buyar. Kalau istri marah, suami marah, buyar urusannya. Harus ada yang mengalah, harus ada yang waras. Setelah itu, kalau lagi dua-duanya lagi marah, dua-duanya lagi nggak waras. Harus ada yang waras ya. Makanya kata para ulama, innal ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Sungguhnya kemarahan itu awalnya adalah kegilaan, ujungnya adalah penyesalan. Ingat kalimat ini. Hafal ini. Ini bukan hadis Nabi ya, perkataan ulama apa? Al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Bahwasanya kemarahan itu awalnya adalah kegilaan ya, karena otak nggak jalan dan ujung-ujungnya adalah apa? penyesalan. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis ke-15. Dan ini kembali lagi berkaitan dengan eh, kebanyakan kepada pegawai pemerintah ya, pada pegawai pemerintah atau kepada orang-orang yang diberi kekuasaan untuk mengolah harta kaum muslimin. Ya. Tahdir min akhdil mal bigoiri hak. Peringatan tentang mengambil harta tanpa hak. Peringatan mengambil harta tanpa tanpa hak. An khawlata al ansariyati radhiyallahu taala anhumah. Radhiyallahu taala anha. Dari khawla al ansari radhiyallahu taala anha. Qala, dia berkata. Kala Rasulullah saw Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq. Sungguhnya ada orang-orang yang mereka yatakhawwadun, takhawud, khawud artinya berjalan di air. Asalnya yaitu masuk dalam air. Tapi masuk kata para ulama yatakhawwadun artinya yatasarrafun, yaitu mengolah harta. Mengolah harta tanpa hak. Artinya harta tersebut diberikan pada berikan kepada orang yang bukan haknya atau dia ambil padahal bukan hak dia. Artinya dia mengolah harta tersebut tanpa prosedur yang benar, yang seharusnya. Yatakhawwaduna fi malillah ghairi haq. Dia mengaturi harta Allah tanpa hak. Falahumun nar yaumal qiyamah. Maka baginya neraka pada hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, ini dalil ya bahwasanya harta yang dimiliki atau yang diamanahkan oleh negara kepada kita ya itu adalah hak harta rakyat adalah harta apa harta rakyat dan ini berlaku ya bagi seluruh bentuk kenegaraan demikian juga raja raja yang zahirnya harta milik dia itu sebenarnya juga harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada dia. Dan dia tidak boleh mengolah kecuali untuk kemaslahatan rakyatnya. Dia tidak boleh mengolah kecuali untuk kemaslahatan rakyatnya. Bahkan seluruh harta kita milik Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita mendengar ada yang meninggal kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya kita adalah milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Nah, kita saja milik Allah apalagi harta harta kita. Jadi harta ya, pada hakikatnya adalah titipan Allah kepada kepada kita ya. ya. Makanya Allah mengatakan wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Kata Allah berikanlah kepada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta kita ini adalah titipan Allah. Jangankan harta kita, badan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh melukai badannya dengan sengaja, tidak boleh membunuh dirinya misalnya, tidak boleh dia motong di badannya karena ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nyawa kita, tubuh kita milik Allah, titipan dari Allah, apalagi hanya sekedar harta, kita yang mengikuti diri kita. Lebih utama adalah milik Allah. Maka aturannya dalam dalam aturan yang berlaku, seorang hanya boleh memanfaatkan titipan barang sesuai dengan aturan pemilik yang sesungguhnya. Ya. Kalau saya nitip motor saya kepada si fulan, boleh nggak si fulan naik motor saya? Nggak boleh, harus minta izin sama saya dulu. Boleh nggak saya pakai motor Ustadz? Ya boleh, silakan. Itu kan motor saya, kamu boleh pakai. Tapi nggak boleh macam-macam ya. ya. Boleh ke sana, boleh ke sini, nggak boleh macam-macam. Ya, kalau bensinnya habis, tolong diisi ya. Misalnya gitu ya. Jadi dia ikut aturan saya karena saya pemilik harta sesungguhnya. Sama, kita tatkala memiliki harta, maka kita harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu harta kita sendiri. Harta kita sendiri. Itu pun harus kita ikut aturan Allah Subhanahu. Bagaimana kalau itu harta negara? Apalagi kalau itu harta negara. Apalagi itu harta baitul mal, baitul malil muslimin, harta milik rakyat sesungguhnya seluruhnya. Oleh karenanya, orang jadi raja saja dan raja itu zahirnya harta milik dia, kekayaan milik dia. Itu pun dia harus mengolah harta sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau bukan raja? Bagaimana kalau hanya sekedar Eh, petugas negara yang juga digaji oleh negara. Ya. Maka dia bekerja dengan gaji yang dia terima untuk mengolah harta demi kepentingan masyarakat. Tidak boleh dia untuk kepentingan yang salah. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna rijalan yatakawaduna fi malillahi biqairi haq. Beberapa orang mengolah harta Allah dengan cara yang tidak benar. Kata Nabi, falahumun nar yaumal qiyamah. Baginya neraka pada hari kiamat kelak. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan Rasulullah SAW menegur orang yang mendapatkan hadiah. Jadi ada seorang yang dia bertugas untuk mengambil zakat, menarik harta zakat. Ya. Rasulullah SAW tugaskan dia mengambil harta zakat. Waktu dia mengambil harta zakat, dia dikasih hadiah oleh orang. Dan dia dikasih hadiah karena dia petugas negara. Jadi negara Islam yang pimpin Nabi SAW, Nabi menugaskan beberapa gawainya untuk mengambil zakat. Waktu dia ngambil zakat, dia juga dapat hadiah dari orang, entah kambing, entah entah saya lupa dalam hadisnya, ya, dapat hadiah. Kenapa dia dapat hadiah? Karena dia adalah petugas apa? Petugas negara. Maka waktu dia pulang balik kepada Nabi bawa harta zakat, maka dia mengatakan ini harta zakat, ini harta saya. Yang ini tadi zakat, yang ini saya. Maka Rasulullah SAW tegur. Ini semua milik negara. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fahalla yajlis fi baiti abihi atau baiti ummihi, fayanzur yuhdalahu amla." Coba kalau dia tadi duduk di rumah ibunya, bukan sebagai pegawai negara, bukan sebagai pegawai negeri, apakah akan datang hadiah kepada dia? Apakah akan datang amplop kepada dia? Apakah akan datang cek kepada dia? Apakah akan datang satu karton isinya duit buat dia? Jawabannya tidak akan datang. Dia dikasih duit karena dia pegawai negeri dan orang punya kepentingan sama dia. Padahal itu uang yang diberikan kepada dia bukan uang negara, uang luar, uang rakyat kan. Ada orang kasih hadiah. Itu pun Nabi bilang tidak boleh, haram hukumnya. Bagaimana dengan uang yang dari pemerintah, dari negara untuk kita ambil, untuk kita olah sembarangan? Maka ini musibah ya. Musibah ya. Dan ini hati-hati kepada uh, terutama pegawai negeri. Tadi saya, saya sering ulangi dan saya tidak bosan untuk mengulangi. Pegawai negeri itu pekerjaan mulia. Ya, bukan, bukan karena dia berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Kalau Anda bekerja dengan baik dengan sebaik-baiknya, maksud saya bekerja dengan sebaiknya bukan berarti Anda merubah sistem seluruhnya, ini susah. Maksud saya Anda melakukan tugas dengan yang semaksimal baik yang bisa Anda lakukan. Maka Anda akan mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang, insya Allah pahalanya besar. Tapi kalau sebaliknya, ya, ternyata Anda menggunakan harta tidak sesuai dengan mengolah harta, mengolah dana, tidak sesuai dengan prosedur, prosedur yang seharusnya dilakukan, yang diinginkan oleh negara, maka bahaya. Falahumun nar, kata Nabi bagi mereka neraka jahannam. Ya. Bagi mereka neraka jahannam. Lihat tadi, seorang dapat hadiah, padahal ini bukan uang negara, uang rakyat. Kasih hadiah kepada kita, kita pegawai negeri misalnya. Kita ngurus-ngurus atau dapat hadiah dari orang. Ya. Ini pun tidak boleh terima. Kenapa? Karena kita diberi hadiah karena kita pegawai negeri. Kata Nabi, "Fahala yajlis fi baiti abihi au baiti ummihi falyandur dalahu amla." Coba kalau dia duduk di rumahnya, bukan sebagai pegawai negeri. Apakah akan datang amplop? Jawabannya tidak akan datang. Kalau gitu, itu harta adalah milik apa? Negara. Milik negara. Ya. Saya bertemu dengan salah seorang, mana saya ngisi pengajian di uh, suatu tempat di daerah Kemang ya, ada seorang ikhwan, orang Inggris asli, ya. istrinya orang Indonesia. Ya. Dia cerita, saya pernah lakukan suatu proyek ya, Proyek tersebut ya membeli suatu alat yang saya tawarkan alat tersebut dari Inggris. Alatnya bagus dan kualitasnya tinggi. Ya, saya tawarkan kepada salah seorang pegawai. Ya. Ternyata dia tidak mau beli dari saya. Dia mau beli dari negara yang lain yang lebih murah. Padahal kualitas saya lebih kuat dan bisa bertahan sampai mungkin 20 tahun Sementara kualitas barang tersebut paling banter mungkin satu tahun, empat bulan mungkin sudah rusak. Namun dia tetap memilih kualitas apa? Yang murah tersebut. Padahal harganya sama atau beda tipis. Saya bingung, kok bisa demikian? Dia tidak mau beli barang yang kualitas bagus, padahal untuk kepentingan negara. Ternyata supaya proyeknya jalan terus. Karena kalau beli sekali, 20 tahun, nggak ada proyek beli baru ya. Setiap beli yang baru, ada proyek yang bisa masuk dalam kantungnya. Ini seorang memikirkan kemaslahatan dia dengan mengorbankan kemaslahatan rakyat. Jadi sudah saya sampaikan. Dia ingin mendapatkan kemaslahatan dirinya dengan mengorbankan kemaslahatan rakyat. Dan dia gosh, lakukan gish. Dia tidak nasih. Orang seperti ini ingin mendapatkan kebahagiaan pribadi dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Maka Allah akan ambil kebahagiaannya di akhirat kelak. Ya, bahaya ikhwan. Maka Nabi kata, katakan, Falahumun nar. Baginya neraka, bagi mereka neraka jahannam. Hati-hati ya. Kita lanjutkan ya. Hadis berikutnya hadis yang ke-16. Ini hadis yang terakhir pada pertemuan kita pertama. Selain kita buka tanya jawab ya. Nanti insya Allah eh, kita lanjutkan setelah zuhur. Jadi kita lanjutkan. Ma ja'a fi tahrimi zulm tentang larangan berbuat kezaliman ya. Hadis yang ke-16 An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu dari Abu Dhar radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi yaitu hadis qudsi yang Nabi riwayatkan dari Robnya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis qudsi. Kata para ulama, apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis biasa? Ya. Kalau Al-Qur'an makna dan lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis kutsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan para ulama demikian. Adapun hadis biasa ya uh, ijtihad dari Nabi atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata ya. Dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin yang telah Subhanahu wa taala jadi hadis biasa tidak dinisbahkan kepada Allah yang berbicara siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis biasa hadis kutsi yang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan hadis kutsi dengan Al-Qur'an. Ini saya tidak bosan-bosan untuk mengulangi sebagaimana pernah saya sampaikan pada eh, hari Sabtu kemarin di live Raja ya bahwasanya orang-orang liberal menyatakan Al-Qur'an itu lafalnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafalnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini akidah diambil dari akidah orang-orang terdahulu, diambil dari akidahnya orang-orang Asy'ariyah. Karena orang-orang Asyairah meyakini Allah berbicara tanpa suara dan tanpa lafal. Oleh karenanya, ya dan ini adalah kidah yang batil sudah saya bantah pada hari Sabtu kemarin. Yang benar Allah berbicara dengan suara, dengan lafal, dengan huruf, ya, dengan huruf. Makanya terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Allah berkata, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kanmu, Hai Musa? Kata Nabi Musa, Allah bertanya, Nabi Musa menjawab, Qala hi asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku, aku menggunakannya untuk bertelekan di atas tongkat tersebut dan aku gunakan untuk mencari makanan buat kambing-kambingku untuk gembala kambing dan aku punya tujuan-tujuan yang lain yang bisa aku lakukan dengan tongkatku. Allah berkata lagi, jadi sahut menyahut. Qala alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkatmu Hai Musa. Terjadi dialog ya. Dan banyak dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dialog antara Allah dengan para ambia dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa ya. Dalam ayat yang lain Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilaik ya Rabbku." Perlihatkanlah dirimu, aku ingin lihat dirimu. Qala lan Allah mengatakan, "Kau tidak bisa melihat aku, walakin anzur ilal jabal." Tapi lihatlah ke arah gunung. Intinya Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Oleh karena dalam surat Toha Allah berkata, "Fastami' lima yuha." Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nah, kalau Allah berbicara tanpa suara, Terus ngapain Allah bilang sama Nabi Musa apa? Dengarkanlah. Ya. Sekarang kan Allah bercanda kalau begitu. Ya, wahai Musa, dengarkanlah. Dengar apa ya Allah? Wong kamu tidak ada suaranya, misalnya. Ya. Yang benar, yang benar Allah berbicara dengan apa? Suara dan ada hurufnya. Terjadi dialog dan ini akidah yang mendasar. Dan mungkin akan saya jelaskan pada pertemuan ini kita sedang berbicara adab bukan berbicara apa? Akidah. Intinya maksud saya tatkala mereka meyakini bahwasanya Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, mereka punya syarat. Jadi maksud mereka Tuhan tidak boleh bicara dengan suara. Tuhan tidak boleh bicara dengan apa? Huruf. Akhirnya melazimkan konsekuensinya ini akidah Asy'ariyah yang diadopsi oleh orang-orang liberal. Konsekuensinya Al-Qur'an itu lafalnya bukan dari Allah, bukan firman Allah, tetapi hikayat dari nabi, nabi yang menyampaikan. Nabi yang menyampaikan dengan lafal nabi atau malaikat Jibril yang menyampaikan. Ya, sehingga nanti timbul perkataan orang-orang liberal kita dengar sekarang, Allah emang bicara pakai bahasa Arab. Allah tidak punya bahasa, sama sebenarnya hakikatnya. Itu Allah tidak berbicara dengan suara dan huruf. Sehingga tatkala mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu lafalnya bukan dari Allah, maka mereka mudah bermain-main dengan lafal tersebut. Ini syubhat mereka, sehingga mereka menafsirkan dengan seenaknya keluar daripada kaedah bahasa Arab, keluar daripada kaedah zahirnya. Kenapa? Mereka enak saja karena ini kan lafalnya Nabi dan Nabi melafalkan itu ada sifat manusiawinya dan itu berkaitan dengan kondisi Nabi tatkala 1400 tahun yang lalu di tempatnya orang-orang Badui kok mau dibawa 1400 kemudian ya ini nggak benar makanya kita tafsirkan dengan cara kita sekarang seperti itu yang yang apa namanya sesuai ya dengan kondisi kita sekarang oleh karenanya kata sebagian mereka hukum hudud tidak boleh diterapkan bukan cuma tidak boleh, karena kalau ditetapkan tidak nyambung kata mereka. Syubhatnya kembali kepada permasalahan awal, bahwasanya Al-Quran bukan firman apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, e, kata para ulama, bedanya antara Al-Quran dengan hadis kudsi, Al-Quran itu firmannya dan lafalnya, maknanya dan lafalnya dari Allah, adapun hadis kudsi, maknanya dari Allah, lafalnya dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya hadis kudsi boleh diriwayatkan dengan makna Terjadi beberapa perbedaan riwayat dalam periwayatan hadis kutsi. Bedanya Al-Quran nggak Al-Quran nggak boleh. Al-Quran nggak boleh ada perbedaan apa? Uh, lafal tidak boleh diriwayatkan dengan makna, tapi diriwayatkan dengan lafalnya sekalian. Taib. Allah berfirman dalam hadis kutsi ini, Ya ibadi, ini haram tuh zulma ala nafsi. Ya, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. waja'altuhu bainakum muharrama dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian fala tadzalamu ya maka janganlah kalian saling menzalimi maka janganlah kalian saling menzalimi ya dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berbuat apa saja yang dia kehendaki ya tapi Allah Maha suci Allah tidak akan berbuat zalim dan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan kalau Allah mengatakan, saya mengharamkan zalim atas diriku, Berarti sebenarnya Allah mampu melakukan hal tersebut. Tapi itu haram bagi Allah karena Allah Maha Maha Suci. Dan kalau Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya, maka Allah haramkan bagi hamba-hambanya. Dalam ayat banyak Allah menyebutkan Allah mengharamkan kezaliman. Seperti Allah berfirman, "Wa ma ana lil abid." Dan aku tidak akan mendolimi hamba-hambaku. Ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin." Dan Allah tidak ingin berbuat zalim kepada al alamin, kepada makhluk-makhluknya. Demikian juga dalam riwayat dalam ayat yang lain, "Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid." Dan Rabbmu tidak akan berbuat zalim kepada uh, hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, ya, kezaliman itu bahkan bukan hanya berlaku di antara kaum muslimin. Bahkan seorang muslim tidak boleh menzalimi apa? manusia yang lain meskipun non muslim, tidak boleh. Ba jangankan manusia, bahkan hewan pun tidak boleh dolimi. Hewan pun tidak boleh didolimi. Hadis yang masyur, ya. Inam ra'atan dakhalatin nara imra'atan fi imra'atun fi hirratin habasatha la hiya ah, habasatha hatta matat la atau amatha wala tarokatha ta'kulu min khashashil ard Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai mati kucing tersebut tidak dikasih makan Dan tidak juga dilepas kucing tersebut cari makan sendiri. Akhirnya dia mendolimi eh, kucing tersebut akhirnya masuk neraka jahanam. Maka juga tidak boleh kita mendolimi non muslim. Ya, tidak boleh. Tidak boleh kita mengambil hartanya, tidak boleh kita mencuri hartanya. Ya. Rasulullah SAW saja sebagai kepala negara di kota Madinah meninggal dalam kondisi punya utang sama orang Yahudi. Rasulullah SAW tidak maksa ambil harta orang Yahudi tersebut, tidak. Bahkan Rasulullah SAW berhutang dan punya Rasulullah SAW punya jaminan berupa dirak yaitu berupa baju perangnya sebagai jaminan sebagai gadai sebagai gadai. Berbeda kalau sudah terjadi perang. Kalau terjadi perang itu kafir harbi, kafir yang memang dia hendak membunuh kita, kita boleh juga bunuh dia. Dia ingin merampas harta kita, kita boleh juga merampas harta dia. Tapi kalau orang muslim yang kita hidup bertetangga dengan dia dalam kondisi tenang, dalam kondisi aman, maka tidak boleh kita menzaliminya. Apalagi kezaliman di antara hamba-hambanya yang muslim. Makanya kata sebagian ulama, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini bisa jadi ubudiyah amah. Ubudiyah, keumuman artinya hamba-hambaku, baik muslim maupun kafir, seluruhnya. Bisa juga ubudiyah khosah, lebih khusus lagi, wahai hamba-hambaku yang beriman. Janganlah kalian saling menzolimi. Ya, jadi kalau sama orang kafir tidak boleh kita zolimi, apalagi sebagai sama muslim. Maka tidak boleh kita uh, eh, menzolimi. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا Janganlah kebencian kalian terhadap orang lain membuat kalian tidak adil. Janganlah kebencian kalian terhadap orang lain membuat kalian tidak tidak adil. I'dilu huwa aqrabu taqwa. Berbuat adil itu lebih baik pada ketakwaan. Bisa jadi kita benci kepada seorang sehingga kita memutuskan hukum dengan tidak adil kepada dia. Kenapa? Didasari oleh kebencian. Allah larang. Jangan dan ini ayat ini berkaitan orang kafir, berkaitan dengan orang kafir. Jangan sampai kalian benci, kemudian kalian berhukum dengan yang tidak adil sehingga kalian terjerumus dalam uh, kezaliman. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala ya uh, para Allah mengingatkan kezaliman biasanya terjadi dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Ya, Eh, susah terbayangkan atau jarang terjadi kezaliman timbul dari pihak yang lemah kepada pihak yang yang kuat. Biasanya pihak yang kuat yang mendolimi pihak yang lemah. Contohnya seorang tuan mendolimi budaknya. Seorang bos mendolimi anak buahnya, pegawainya, contohnya. Contohnya seorang suami mendolimi apa? Istrinya. Kenapa istrinya berada di pihak yang lemah? Namun istrinya bisa jadi mendolimi. Ya, terkadang misalnya suaminya dalam pihak yang lemah, istrinya orang kaya, suaminya dari keluarga miskin misalnya. Kadang terjadi kezoliman terhadap apa? Suaminya. Istrinya mentang-mentang. Atau istrinya, istrinya kerja, suaminya nggak kerja. Suaminya jadi bulan-bulanan. Bulan-bulanan, mataharian-mataharian yang <laughs> kerjain sama istrinya. Ya, atau sebaliknya, suaminya kerja, istrinya kerja, istrinya penghasilan lebih tinggi. Sehingga eh, suaminya didolimi. Kenapa? Karena kedoliman itu biasanya muncul dari pihak yang kuat kepada pihak yang yang lemah. Lihatnya kalau ada pihak yang kuat, adil kepada pihak lemah ini luar biasa. Ya. Karena eh, apa namanya potensi timbul kedoliman dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Ada seorang sahabat ya, itu Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud, dia pernah memukul e, budaknya. Dia berkata, "Kuntu adribu gulaman li. Aku pernah memukul budakku. Fasami'tu min khalfi sautan. Tiba-tiba saya mendengar dari belakang, saya sedang, saya sedang mukul budakku. Ya. Maka saya dengar suara dari belakang berkata. I'lam Abu Mas'ud, La Allahu akdaru alaika minka alaihi. Suara tersebut berkata, Wahai Abu Mas'ud ketahuilah, Allah lebih mampu terhadap dirimu daripada dirimu terhadap budakmu. Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada engkau berkuasa atas apa? Budakmu. Ya. Faltafattu, saya pun balik ke arah suara tersebut. Faidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang menegur tadi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu ya Rasulullah, fahuwa harron liwajihillah. Fahuwa hurrun liwajihillah. Kata dia ya Rasulullah, saya bebaskan budak ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung dia bebaskan karena dengar teguran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Kemudian kata Nabi SAW, Ama laulam taf'al lamassatkan naru. Seandainya kau tidak membebaskan budakmu, kau akan disentuh dengan api neraka jahannam. Ya. Karena seorang tatkala mentang-mentang dia di atas, entah dia memiliki kedudukan yang tinggi, entah dia orang kaya, entah dia orang terpandang, entah dia pejabat, entah dia jenderal, entah dia pemimpin, ada potensi dia untuk sombong dan aku untuk memiliki potensi sombong dan angkuh untuk mendolimi orang-orang di bawahnya. Hati-hati anda memang mampu untuk mendolimi orang di bawah, tapi ingat Allah lebih mampu atas diri Anda daripada Anda terhadap orang-orang bawahan tersebut. Seorang suami pun demikian ingat-ingat, Anda mungkin bisa mendolimi istri Anda. Istri Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak adil tatkala memiliki berpoligami. Istri Anda mau ngapain? Ya. Tidak bisa dia berbuat apa-apa. Anda mendoliminya, Anda kurangi nafkahnya, Anda mentang-bentaknya, Anda menamparnya. Dia makhluk yang lemah. Tapi ingat Allah lebih mampu terhadap diri Anda dari anda, anda terhadap istri istri anda. Maka Allah mengatakan waja'altu waja'altuhu muhar apa bainakum muharraman fala tadzalamu wahai hamba-hambaku aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian maka janganlah kalian saling mendolimi demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sesi pertama eh, kalau ada yang bertanya saya persilahkan kita sampai jam setengah dua belas ya setengah dua belas 12 insyaallah jam satu setelah makan siang dan yang belum sarapan pagi silakan sarapan pagi ya. Eh, kita lanjutkan lagi ya sesi kedua Allah taala alam bisawab. Ini. Ana mau tanya Ustadz, kalau pemimpin negara tidak menerapkan hukum Allah di dalam pemerintahannya, bahkan terkadang melegalkan hukum yang bertentangan dengan perintah Allah seperti melegalkan hal-hal yang haram, Ya. Apakah Allah akan mengharapkan surga untuknya? Jadi telah kita jelaskan ya. ya. Jadi begini, ada orang-orang yang mereka masuk dalam pemerintahan dan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah karena sistem telah berlaku. Ya. Kalau memang mereka ya, tahu bahwasanya hukum Allah yang terbaik dan dia berusaha melakukan hukum, membuat hukum yang terbaik meskipun tidak sama dengan hukum Allah. Karena tidak bisa dirubah langsung secara total, maka ini orang-orang saya boleh katakan para mujtahid, orang-orang yang berusaha. Ingat ya, mujtahid bukan istilah fikih. Kalau mujtahid istilah fikih itu berarti hafal Quran, hafal hadis, bukan. Jangan nanti bilang Ustaz Firanda bilang pejabat mujtahid, tidak. Maksud saya dia beristihad, bersungguh-sungguh untuk melakukan apa? Kebaikan, maka dia dapat pahala. Kenapa? Dia masuk karena kemungkaran itu Namanya nahi mungkar, perhatikan sini. Nahi mungkar itu ada dua. Nahi mungkar menghilangkan kemungkaran langsung menjadi kebaikan atau mengurangi kemungkaran. Mengurangi kemungkaran juga adalah bentuk dari nahi bernahi mungkar. Jadi tidak mesti namanya nahi mungkar, kemungkaran itu harus hilang secara apa? Secara total. Bahkan kemungkaran yang berkurang itu juga namanya nahi nahi mungkar. Seandainya seandainya saya jadi presiden sekarang ya. Ya, dan dan saya juga tidak mau jadi presiden dan juga siapa juga yang mau pilih saya ya. Saya tahu tugas presiden sangat berat ya. Makanya kita harus mendoakan presiden kita supaya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena kalau beliau baik, seluruhnya juga apa? Baik ya. Tapi para hadirin terus subhanahu wa ta'ala ya. Jadi misalnya ya, saya menjadi pemimpin ya. Saya mendapat sistem, ternyata banyak, ada sebagian berhukum dengan hukum Islam, ada sebagian masih belum menegakkan hukum Islam ya. Kalau saya terapkan misalnya hukum had di Indonesia sekarang misalnya. Barang siapa yang berzina, yang sudah pernah punya istri, dirajam. Barang siapa yang merampok tangannya apa di? Dipotong ya. Kira-kira orang demo atau tidak? Saya rasa orang-orang tidak terima, banyak yang demo. Kenapa mereka belum siap? Yang demo bisa jadi orang-orang Islam ya. Atau orang-orang yang KTP-nya apa? Islam. Maksud saya eh, tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, maka Eh, kita berharap, kita berkeinginan hidup di suatu negara yang menerapkan hukum Islam. Ya, tapi yang sudah ada jangan kita rusaki, yang sudah ada kita berusaha perbaiki menuju yang lebih lebih baik. Ya, jadi bisa jadi seorang menerapkan hukum selain hukum Allah, tetapi itu dia tahu dia salah, tapi dia berusaha untuk mengarah kepada per, perbaikan mendekati hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak mungkin dia langsung. Orang ini tidak dikatakan dia bermaksiat, tidak. Tapi saya katakan dia telah berusaha dan dia mungkin dapat pahala dan mungkin bahkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia berusaha menuju kepada hukum yang lebih apa? Yang lebih benar. Beda dengan orang yang sudah tahu sudah benar dirubah jadi enggak benar, ini yang jadi masalah. Ini sudah haram, ini sudah haram dia halalkan. Peraturan sebelumnya ini haram maka dia apa? Halalkan. Peraturan sebelumnya misalnya keyakinan seperti ini tidak boleh, Misalnya keyakinan komunis tidak boleh, kemudian dia halalkan, maka ini tidak benar. Dan tentunya orang-orang seperti ini dia tadi akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala falahumun nar. Ya, mereka akan masuk neraka jahanam. Ya ini masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. ya. Ini uh, yang bisa saya jawab Allah taala alam bisawab. Ustaz mohon izin bertanya, bagaimana cara melupakan kebiasaan buruk masa lalu yang selalu teringat serta bagaimana menjadikan diri istiqomah di saat diri masih banyak kebiasaan buruk ya. Saya rasa di antara hal yang memudahkan kita ya untuk uh, melupakan kebiasaan buruk kita ya, cari komunitas yang baik, komunitas yang soleh. Ya, hobi buruk misalnya kita punya hobi buruk, maka jangan kita dekati dengan sebab-sebab buruk tersebut. Cari komunitas yang baik, cari teman-teman yang baik. Sebagian orang susah untuk melepaskan teman-teman lamanya. Dia merasakan ada kebahagiaan, ada kecocokan. Apalagi kecocokan tersebut berkaitan dengan perkara yang buruk ya. Ada hobi dia buruk, dia masih tidak mau meninggalkan hobi tersebut. Kenapa dia punya teman-teman lama yang teman-teman tersebut tidak istiqomah ya. Saya katakan tinggalkan teman-teman tersebut, cari teman-teman yang baik, Allah akan berikan kebahagiaan tersendiri. Allah akan berikan kebahagiaan tersendiri. Anda boleh kontak dengan teman-teman lama namun dalam rangka untuk mendakwahi, bukan dalam rangka untuk kembali kepada masa lalu yang yang buruk. Oleh karenanya tatkala kisah seorang yang telah membunuh 99 nyawa, ya dia sudah bunuh 99 nyawa, tiba-tiba dalam hatinya ada ingin tobat. Ya. Jadi penjahat terkadang ingin tobat ya, benar. Orang ini jahat atau tidak? Jahat. Dia bunuh 99 nyawa. Antum kira para pezina, para perampok, para koruptor tidak ada hati nuraninya? Ada mungkin, masih ada. Bukan berarti mereka tidak bakalan taubat selama-lamanya. Mungkin terbetik dalam hatinya apa? Ada pingin taubat. Harus ada yang nyambut untuk mengarahkan ke mereka ya. ya. Jadi dia sudah bunuh 90 senyawa, ingin tobat, maka dia bertanya kepada a'lami ahli art. siapa orang yang paling pintar di atas muka bumi ini? Kemudian ditunjukkan kepada seorang yang ahli ibadah namun tidak pintar. Maka dia bertanya, saya sudah bunuh 99 orang, apakah Allah masih bisa menerima tobat saya? Kata ahli ibadah ini, dia fatwanya tidak pakai ilmu, pakai perasaan. Fatwanya pakai apa? Perasaan. Maka dia mengatakan tidak bisa. Maka dipenggalah orang ini. Jadi orang ini emosional. Kamu bilang apa? Haram, haram, cek mati selesai. Ya. Haram, haram, haram, cek mati. Jadi dia emosi karena dibilang tidak mungkin. Dia bertobat, dia diharamkan diterima tobatnya, dia emosi, dia bunuh orang tersebut. Ini menunjukkan orang ini sangat temperamental. Ya. Dia membunuh dengan sedikit sebab saja. Ini orang fatwa saja tidak setuju, dia bunuh. Kan ngeri. Kalau ada orang tanya saya sama seperti itu, saya tidak mau jawab. <laughs> Karena saya jawab saya mati. Tanya ustadz yang lain. <laughs> Kepepet, gimana kalau dibunuh gimana? Ini orang gawat seperti ini. Boleh atau tidak? <laughs> Oh, pakai pistol tanyanya ya. Oleh karena perhatian terus sebenarnya ini orang temperamental ya. Baru dia bilang tidak boleh langsung dia bunuh. Akhirnya dia masih masih mencari lagi, masih ada nuraninya bergerak ingin berbicara, ingin taubat. Akhirnya ketemu dengan orang yang alim, maka orang alim tersebut mengatakan, iya kau masih bisa diterima tobatnya, tapi syaratnya kau pergi ke kampung sebelah, beribadalah kepada Allah dengan penduduk kampung tersebut. Jadi orang alim ini mengatakan kau bisa bertobat, tapi dia memberikan pengarahan. Bisa, tapi caranya tinggalkan komunitasmu, pergilah ke komunitas yang yang baru. Maka saya katakan sebagian seorang terkadang sulit bertobat, dia masih punya komunitas lama. Dia masih gaul di Facebook, dia masih macam-macam sama pacar lamanya, sama teman-teman lamanya. Dan bukan dalam rangka berdakwah, tapi memang dalam rangka bersenang-senang. Ya. ya kalau saya hello saja nggak jadi masalah. Tapi dia kemudian masih terus sehingga tidak memberi perubahan kepada mereka dan tidak bermaksud berdakwah kepada mereka. Dia yang terbawa kembali. Maka orang seperti ini susah meninggalkan kebiasaan apa? Buruknya. Maksud saya kalau ingin meninggalkan kebiasaan buruk, cari komunitas yang baru. Cari suasana yang baru. Kebahagiaan yang Anda tinggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengan kebahagiaan yang lebih daripada daripada itu. Ya, ikhwan, kita dulu juga ya ya apa namanya? Eh, artinya Allah memberikan kita hidayah, kita juga dulu main musik, kita juga dulu ngeband, kita juga dulu manggung. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan yang lain, kita tinggalkan ya hal-hal tersebut. Semoga karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah gantikan dengan kebahagiaan yang lebih daripada itu semua. Kita tidak mengkiri, kita tidak memungkiri kemaksiatan itu ada kelezatannya, kemaksiatan itu ada kelezatannya. Tidak ada yang mengingkari hal ini. Tetapi kelezatan ibadah lebih daripada kelezatan apa? Maksiat ya. Maka man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada daripada itu. Maka untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruk di antaranya dan untuk bisa istiqomah cari komunitas orang-orang yang baik, tinggalkan komunitas-komunitas yang yang buruk. Habis. Habis ya. Eh, qadarullah waktunya sudah habis. Insya Allah jam berapa kita mulai? Jam 1 insya Allah kita lanjutkan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.